Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka menunggu datangnya azan maghrib dan menunggu saatnya berbuka puasa bagi yang melaksanakan puasa di hari Kamis ini. Sambil menunggu datangnya azan maghrib tersebut, kita akan membahas beberapa atau sebagian secuil dari kisah perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya peristiwa ini terjadi di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada fase di Mekah dan ada fase di Madinah. Beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata, meninggalkan perbuatan kesyirikan beriman kepada beliau sebagai utusan Allah, percaya kepada hari akhir, hari setelah kematian, ya. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah dan mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk berhijrah ke Madinah dari Mekah dan dan demikian pula Allah memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada pada masa itu untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dalam peristiwa hijrah tersebut banyak kejadian-kejadian yang apabila kita bahas kita bisa mengambil pelajaran yang sangat besar sekali dari peristiwa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang akan kita bahas di awal-awal hijrah, yakni ketika Nabi awal-awal datang di Madinah, yaitu masuk Islamnya seorang pendeta Yahudi yang sangat terkenal di Madinah ketika itu dan sangat berilmu, tentunya ilmu tentang kitab Taurat, yaitu dan kemudian dia masuk Islam dan baik keislamannya dan menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al Husain bin Salam yang kemudian berubah namanya menjadi dan nama yang masyur yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan kisah tersebut dalam kitab yang disusun oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau Hadal Habib Ya Muhib. Kata beliau rahimahullahu taala <clears throat> Al-ittisal bil Yahud biwasidati biwasitati Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu di antara yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah ke Madinah adalah menghubungi orang-orang Yahudi melalui perantaraan Abdullah bin Salam wa ilal Islam dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena di Madinah banyak orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, berbeda dengan di Mekah. Eh, bahkan Allah taala alam ya, yang ada adalah orang-orang Nasrani. Tapi di Madinah di antara kelompok yang banyak adalah orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang sengaja datang ke Madinah karena di dalam kitab Taurat mereka terdapat petunjuk bahwa akan datang nabi yang terakhir yang tempat hijrahnya adalah Madinah. Sehingga ketika mereka pada ratusan tahun sebelumnya diusir oleh Raja Nebukadnezar dari tanah mereka di Israel, ya, dari tanah mereka di Al-Quds di Palestina. Kemudian mereka terpencar. Sebagiannya ada yang memilih untuk berada di kota Madinah. Karena apa? Karena mereka mengetahui dari kitab mereka bahwa akan ada nabi yang terakhir yang muncul atau yang tepat hijrahnya adalah kota Madinah dan mereka mengharapkan Nabi itu adalah dari bangsa mereka. Ya, dari bangsa Israel, dari Bani Israel. Sehingga beberapa di antara mereka kufur ketika tahu bahwa Nabi itu ternyata bukan orang bangsa Israel tapi bangsa Arab, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu ma innazala bi Taibah hatta ja'ahu Abdullah ibn Salam ahadu ahbaril Yahud bil Madinah liyamtahinahu fi sidqi nubuwatihi wa sihhati risalatihi. Sesungguhnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di kota Thaibah yaitu kota Madinah datang Abdullah bin Salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Salam ini bukan seorang Yahudi biasa-biasa saja ya beliau adalah pendeta Yahudi pendeta Yahudi Ahadu ahbaril Yahud salah satu pendeta Yahudi untuk apa? Datang kepada Nabi liyam tahinahu fi sidqi nubuwatihi wa Untuk menguji apakah benar nubuah beliau dan benar risalah beliau. Benar beliau itu seorang nabi. Karena kita tahu sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sudah disiapkan dulu, dikondisikan dulu kota Madinah ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengutus beberapa orang sahabatnya, diantaranya Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu untuk menjelaskan tentang Islam kepada penduduk kota Madinah. Sehingga disebutkan ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, hampir semua rumah itu sudah ada kaum musliminnya. Walaupun ada yang masih Islam, ada yang belum. Tapi hampir semua rumah di Madinah sudah ada kaum musliminnya. Atas jasa dakwah dari Mus'ab bin Umair dan beberapa sahabat lainnya yang dikirimkan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan mereka. Dan tentunya di antara yang diajarkan oleh Musa bin Umar adalah kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan yang terakhir. Dan ini pun tentunya didengar oleh orang-orang Yahudi karena Yahudi juga komunitas yang waktu itu cukup banyak di Madinah. Sehingga ketika Nabi SAW datang, orang-orang Yahudi yang punya ilmu seperti Abdullah bin Salam ini penasaran. Sehingga dia ingin mengetes apakah benar bahwa beliau adalah seorang nabi, ya bahwa beliau adalah seorang seorang nabi. Fayasaluhu al-as'ilata tadiyah. Maka <clears throat> Abdullah bin Salam pun bertanya kepada Nabi beberapa pertanyaan untuk mengetes. Fayaqulu lahu, "Inni sa'iluka an salasatin la ya'lamu la ya'lamuhunna illa nabiyyun." Maka dia berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya saya mau bertanya kepadamu tiga perkara. Di mana tiga perkara ini tidak ada yang diketahui kecuali oleh seorang nabi. Kata Abdullah bin Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang awal hijrah ke Madinah. Pertama, ma'awalu asyratis sa'ah. Apa yang menjadi awal tanda kiamat? Ya, apa yang menjadi awal tanda kiamat yang tampak? Ya, ini yang dimaksud tanda kiamat besar. Ya, tanda kiamat yang besar. Yang besar-besar, tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua, <clears throat> ma'awalu ta'amin yaquluhu ahlul jannah. Makanan pertama yang dimakan penduduk surga apa? Ya. Makanan pertama yang dimakan penduduk surga apa? Yang ketiga, ma'balul walad yanzi'u ila abihi au ila ummihi. Kenapa seorang anak itu kadang mirip emaknya, ya bapaknya, kadang mirip ibunya? Ya. Ini tentunya tidak ada yang bisa menjawab memang kecuali Nabi. Kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda hari kiamat nggak ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Ya. E, bukannya Nabi tahu, ya, tapi Nabi tahu juga diberitahu. Yang mutlak tidak diberitahu kepada siapapun adalah kapan terjadinya hari kiamat. Waktu pastinya. Kalau tanda-tandanya tahu. Nabi sallallahu mengetahuinya dan itu pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, demikian pula makanan penduduk surga yang pertama ini nggak bisa dijawab kecuali Nabi. Nggak ada. Nabi juga belum belum masuk surga secara secara full begitu ya. Memang dalam Isra Mi'raj Nabi pernah ditampakkan surga. Ya, ditampakkan neraka kepada beliau. Tapi masuk surga secara full belum pernah. Demikian pula kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya Seorang anak kadang mirip ibunya. Fajab al-Habibu sallallahu alaihi wasallam qailan, maka Nabi SAW yang mulia menjawab, "Akhbaroni bihinna Jibril anifan." Malaikat Jibril baru saja mengabarkan kepadaku mengenai perkara tersebut. Faqala Abdullah Jibril, maka Abdullah bin Salam mengatakan Jibril. Faqala Nabi SAW, "Na'am, iya, Jibril." Emang kenapa dengan Jibril? Qala Abdullah wa aduul yahud minal malaikah. Abdullah bin Salam mengatakan bahwa Jibril adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Ini diantara keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak benar tentang orang-orang Yahudi, eh tentang malaikat dari orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan sebagian malaikat menjadi musuh mereka. Karena dianggapnya malaikat tersebut memberontak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kita dapati seperti itu, ya. Cerita-cerita orang-orang Yahudi yang kemudian diturunkan, mereka menganggap malaikat itu caranya anak-anak perempuan Allah, ya, anak-anak perempuan Allah. Sehingga kita dapati kadang-kadang pada ahlul kitab ya Yahudi maupun Nasrani. Sehingga kita dapati kadang-kadang pada tembok-tembok atau e, eh, atap -atap gereja Ornamen-ornamen mereka dihiasi makhluk-makhluk bersayap yang makhluk itu adalah perempuan. Ya. Dan mereka menganggap ini malaikat-malaikat, anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keyakinan mereka juga adalah Jibril itu malaikat yang memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang batil. Keyakinan umat Islam tentang malaikat sebagaimana Allah sebutkan tentang mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat dengan apa yang Allah perintahkan dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa mengerjakan yang Allah perintahkan. Jadi yang bisa memerintahkan malaikat untuk melakukan ini dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kekuasaan untuk me mengomandani malaikat. Bahkan Nabi SAW tidak mampu. Apalagi manusia biasa. Apalagi dukun, ya. Kalau kabarnya ada seorang dukun di Jogja ya, di Jogja ya, yang bisa mendatangkan malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dukun wanita. Ya. Ini dusta. Ini sebuah klaim yang dusta. Ya, bagaimana Jibril bisa didatangkan oleh dia? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bisa didatangkan oleh dia, subhanallah. Ya. Sebuah kedustaan yang sangat jelas, yang sangat sebagaimana kedustaan orang-orang Yahudi bahwa Jibril adalah musuh Allah. Kalau mereka Jibril itu afan, musuhnya orang-orang Yahudi. Wa akhadha Rasul sallallahu yashrahu madmun al-as'ilah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Faqala beliau bersabda, Amma awalu asyratis sa'ah fanarun takhruju ala nas. Adapun tanda pertama kiamat besar adalah sebuah api yang keluar pada manusia minal masyrik dari arah timur tasukuhum ilal maghrib yang kemudian menggiring mereka untuk menuju ke arah barat adalah cahaya yang keluar dari arah timur yang kemudian me mengantar mereka, menggiring mereka ke arah barat. Apa cahaya itu? Bagaimana cahaya itu bisa? Allah Kewajiban kita percaya. Tidak kemudian dengan mentakwil-takwilkan. Untuk hadis tentang tanda-tanda kiamat, ini nggak boleh sembarangan mentakwilkan. Oh cahaya dari timur itu rudal. rudal dari Cina yang menyerang Amerika kan cahaya dulu ada cahayanya kan sudah menyerang Amerika ini takwil yang tidak boleh seperti ini karena nanti orang bisa macam-macam mempermainkan syariat ya wa amma awwalu ta'amin yaqulu ahlul jannah faz eh, faziyadatu qablil hud adapun makanan pertama yang dimakan oleh ahlu jannah adalah hati ikan hati ikan ziyadatu qabdil hud sebenarnya bukan hatinya tapi tambahan dari hati ikan ya wa ammal walad fa idza sabaqa ma'u rajuli ma'al mar'ah naza'al waladu ila abihi adapun tentang anak apabila air mani seorang laki-laki lebih dahulu daripada air mani perempuan maka sang anak tersebut akan mirip dengan bapaknya wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul Apabila air mani seorang perempuan lebih dahulu daripada air mani laki-laki, maka sang anak itu akan mirip dengan ibunya. Ini jawaban yang ketiga dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tentunya wama ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu. Apa yang beliau sampaikan bukan hawa nafsu dan wahyu melainkan wahyu yang diwahyukan dari beliau Shallallahu alaihi wasallam. Wahuna Abdullah bin Salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Maka Abdullah bin Salam mendengar jawaban ini langsung bersaksi. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Beliau masuk Islam. Dan inilah ya, hati yang bersih, hati yang lapang akan membuat seorang itu mudah dalam menerima kebenaran. Ya, tapi hati yang kotor akan menyulitkan seseorang itu untuk menerima kebenaran. Dia mengetahui kebenaran tapi tidak menerima. Ya. Dia mengetahui kebatilan tapi dia menikmatinya. Ya. Terkadang seperti itu. Maka di antara doa yang sering kita baca atau dibaca juga Nabi SAW Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna, ha warzukna tiba, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini jangan kebalik ya. Saya pernah mendengar ada seorang khatib doanya kebalik ya. Ya Allah tunjukkan padaku kebenaran, itu benar. Warzuqna tiba'ah dan berikan aku karunia untuk mengikutinya. Dan tunjukkan kepadaku yang batil itu batil, warzuqna ijtinabah. Memang agak-agak mirip ininya. Dan berikan aku karunia untuk menjauhinya. Yang benar tunjukkan tampakkan, oh, sehingga kita paham itu benar dan kita bisa mengikutinya. Dan tadi ada orang kadang tahu itu benar tapi enggan untuk mengikutinya. Itu kotornya hati. Sebaliknya yang batil tunjukkan, itu bahwa itu batil itu salah. Itu juga sebuah karunia dari Allah, tahu yang batil, tahu yang benar. Kadang ada orang yang nggak tahu yang benar dan yang nggak tahu yang batil, tidak bisa membedakan. Dan tunjukkan kepada kami karunia untuk apa? Menjauhinya. Jangan kebalik. Saya pernah dengar Allahumma arinal haqqo harqa warzuqna jtinabah. wa arinal batila batila warzuqna tiba'ah. Ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar dan beri aku karunia untuk menjauhinya. Diaminkan. <laughs> Dan tunjukkan kepadaku yang salah itu salah dan berikan aku karunia untuk mengikutinya. <laughs> Masa yang salah diikutin dan yang benar malah dijauh. Ya. Ini mungkin keselio lidah ya, eh, sang khotibnya. Ya. Nah, <clears throat> jadi seperti itu. Orang kadang tahu yang benar, tapi untuk mengikuti itu butuh taufik lagi. Orang tahu yang salah, itu taufik dari Allah. Karena kadang ada orang juga nggak tahu bahwa itu salah. Dan untuk menjauhi butuh taufik lagi. Maka kita itu senantiasa membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menceritakan lagi sebuah kisah yang menarik. Wa aslama walama aslama Abdullah ibn Salam wa hasuna islamuhu. Ketika Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam dan baik keislamannya, kanatil fursah ahli tisari bil yahud wa da'watihim ilal Islam. Maka ini menjadi kesempatan bagi Nabi SAW untuk berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan mengajak mereka menuju Islam. Itu himmahnya Nabi SAW. Semangatnya Nabi SAW itu berdakwah mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada kebenaran. Begitu. Ya. Bukan seperti kebanyakan manusia yang himahnya adalah dunia. Kalau ada dunia cepat. Untuk akhirat lama-lama. Ya. Maka himahnya Nabi itu mengajak orang untuk masuk Islam. Melihat Abdullah bin Salam ini masuk Islam, pendeta Yahudi Nabi yang melihat apa? Oh ini kesempatan untuk mengajak orang-orang Yahudi untuk berislam. Ya. Karena demikianlah Nabi SAW azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat berat terasa oleh dia apa yang membuat kalian susah dan sangat semangat untuk membuat yang baik untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Orang kepada orang-orang beriman beliau orang yang sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka Nabi melihat peluang untuk menjadi atau untuk mengajak orang-orang Yahudi kepada Islam. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Salam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahud qaumun buhtun wa hum ya'lamuna anni sayyiduhum wa ibnu sayyidihim wa alamuhum wa ibnu alamihim." Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu kaumun buhtun. Kaum yang sukanya pelintan, balelo, ya. Enggak konsisten. Mereka tahu saya adalah tuan mereka, saya adalah pemuka mereka. Wabnu sayyidihim, saya adalah anak pemuka mereka. Abdullah bin Salam orang tuanya juga pendeta Yahudi yang terkenal. Wa a'lamuhum wabnu alamihim. Saya adalah orang yang paling alim di antara mereka dan saya adalah anak orang yang paling alim di antara mereka. Kata Abdullah bin Salam. Fad'uhum fasalhum anni qabla ayyalamu anni qad aslamtu. Maka panggil mereka ya Rasulullah. Kalau nggak percaya, panggil mereka, tanyakan kepada mereka tentangku sebelum engkau kasih tahu bahwa bahwa aku sudah masuk Islam. Jangan bilang dulu aku sudah masuk Islam. Niscaya engkau akan dapatkan dari lisan mereka pujian kepada diri. Nah begitulah kenyataannya. Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi bukan yang kelas-kelas biasa saja. Ya, pendeta Yahudi yang paling alim di antara mereka. Fa innahum ya'lamu anni qad aslamtu qalu fiyya ma laysa fiyya. Kalau engkau kalau mereka mengetahui bahwa aku sudah masuk Islam, mereka akan mengatakan kepadaku sesuatu yang bukan begitu sifat. Nanti Nabi akan mengatakannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, pergi kepada orang-orang Yahudi ya dan mereka dan Nabi SAW mendakwahkan orang-orang Yahudi. Nabi SAW berkata kepada mereka, Ya ma'asyara Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Wailakum, ittaqullah, celaka kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fawallahi alladhi la ilaha illahu, demi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Innakum ta'lamuna anni Rasulullahi haqqan. Kalian sungguh tahu bahwa aku adalah Rasulullah yang sebenarnya. Karena dari kitab-kitab mereka Allah memberitahu dan la mubaddila li kalimatillah. Tidak ada perubahan dalam kitab Allah, dalam kalimat-kalimat Allah. Kalau Allah tentang khobar, ya tentang kabar tentang sesuatu, tidak ada. Karena kalau ada perubahan berarti bohong. Ya. Kalau tentang khobar nggak ada nggak ada perubahan dalam di Taurat, di Injil, di Al-Quran semuanya sama kalau mengabarkan tentang sesuatu. Hukum boleh jadi berubah kalau hukum. Ya. Maka dalam Islam saja, dalam maksudnya dalam periode Nabi SAW saja ada perubahan hukum. Sesuatu yang tadinya wajib menjadi tidak wajib atau sebaliknya, dari yang tadinya tidak wajib menjadi wajib itu masih ada. Zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Awalnya wajib kemudian nggak wajib. Seperti puasa. Awalnya puasa yang wajib atau puasa boleh memilih seseorang itu. Pertama kali disyariatkan puasa, ya. Boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Kemudian di tahun kedua nggak boleh memilih. Semuanya wajib puasa bayar fidyah hanya untuk yang tidak mampu untuk berpuasa. Khomer misalnya, terjadi perubahan. Boleh awalnya enggak, awalnya boleh sama sekali. Kemudian jangan sampai minum khomer dalam keadaan sholat. Ya. Jangan sampai minum disuruh jauhi dulu. Jangan sampai minum khomer dalam keadaan sholat. Kemudian jangan sampai mabuk dalam keadaan sholat. Kemudian akhirnya diharamkan secara mutlak apalagi antara nabi dengan nabi yang lain terus syariat. Tapi tentang tauhid tidak akan ada perbedaan dan tentang khobar tentang hari kiamat, tentang kedatangan nabi sebenarnya tidak ada perbedaan. Karena kalau khobar beda berarti dusta. Ya. Eh, itu eh, tanggal sekian atau kalau tentang khobar itu di masjid atau masjid, di masjid Al Hasanah ada pengajian dan kabar, ada publikasinya. Ya. Tapi kalau itu bohong, kalau itu nggak benar berarti dusta berarti. Tidak akan berubah. Nah. Sesungguhnya kalian tahu bahwa aku adalah Rasulullah yang sebenarnya. Wa ini ji'tukum bihaqqin dan aku datang kepada kalian dengan kebenaran fa aslimu maka berislamlah. Fa ajabu qailin maka mereka pun menjawab mana alamuhu? Kami enggak tahu. Ya, kami enggak tahu. Ya, ini sudah dusta mereka yang pertama. Kami nggak tahu tentang kamu. Apa ngomong-ngomong ada di kitab kami nggak ada. Dusta mereka yang pertama. Fa'ada da'watuhum ila Islam salah sama. rot. Nabi mengulang dakwahnya kepada Islam tiga kali. Summa qala lahum, kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, fa ayyu rajulin fikum Abdullah ibn Salam. Maka bagaimana menurut kalian seorang Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Qalu dzaka sayyiduna wa ibnu sayyidina wa alamuna wa ibnu alamina. Benar seperti yang dikatakan Abdullah bin Salam. Dia adalah sayyiduna. Dia adalah sesepuh kami, dia adalah pemuka kami dan anak pemuka kami. Dia adalah orang yang paling alim di antara kami dan orang yang anak orang yang paling alim di antara kami. Qala afara'aitum min aslama? Kata Nabi SAW kepada mereka, gimana? Kalau menurut kalian, kalau dia sudah sudah masuk Islam, Qalu hasyallah sekali-kali tidak akan. Demi Allah, sekali-kali tidak akan, kata mereka. <clears throat> Maka nali yuslim nggak akan uh, Abdullah bin Salam itu masuk Islam. Wahuna huna qala al-Habib ya ibn Salam ukhruj alaihim. Maka Nabi SAW mengatakan wahai Ibnu Salam keluar, keluar ke tengah mereka. Baru disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja fa qala ya ma'syara yahud ittaqullah fa wallahi alladhi la ilaha illahu innakum ta'lamuna annahu rasulullah. Maka Abdullah bin Salam keluar sambil mengatakan wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kalian kepada Allah. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Innakum ta'lamun, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rasulullah. Wa annahu ja'a bil haqq dan sesungguhnya dia datang dengan kebenaran. Falamma sami'u hadzal qaul ketika orang-orang Yahudi ini mendengar perkataan tadi, ya perkataan Abdullah bin Salam, ya, ternyata Abdullah bin Salam juga nyuruh untuk berdakwah kepada Islam, ya. Qalu syarruna wa ibnu syarrina. Mereka mengatakan syarruna wa ibnu syarrina. Uh, dia adalah orang paling buruk di antara kami dan anaknya orang yang paling buruk di antara kami. Padahal sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia adalah pemuka kami, dia adalah orang yang paling alim, ya huwa syarruna wa ibnu syarrina wa tanqusuhu dan mencelaknya dengan berbagai macam celak Fa akhrajahumur rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka wa qala Abdullah li Rasulillah dan Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah hadzal ladzi kuntu akhaf. Ini yang aku takutkan wahai Rasulullah. Ya. Ini aku sudah sampaikan kepada engkau yang aku takutkan. Mereka jadi berubah ketika tahu aku sebagai seorang muslim. Ya. Ini menunjukkan bagaimana e, wataknya orang-orang Yahudi. Ya, wataknya orang-orang Yahudi yang tidak konsisten, yang suka berdusta, ya, dan sampai sekarang pun demikian. E, kata Abu bin Salam lagi dalam kesempatan lain, lama kalau Rasul al-Madinah ketika Nabi SAW masuk ke Madinah, nadortu ila wajhihi. Aku melihat kepada wajahnya, fa'araftu annahu laisa biwajhin kadzdzab Maka aku tahu bahwa itu bukan wajah pendusta. Ya, dari mukanya Nabi Abdullah bin Salam kelihatan bahwa itu bukan wajah seorang pendusta. Wa kana awwalu syai'in sami'tuhu minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan hal pertama yang aku dengar dari beliau adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." sebarkanlah salam. Wa'at imut ta'am dan berilah makan. Wa sallu billayli wa nasuniyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tertidur tadkhulul jannata bisalam. Siapa yang melakukannya maka kalian akan masuk ke dalam jannah dengan keselamatan. Ini eh, hadis pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah. Ya. Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Eh, secuil dari kisah eh, perjalanan kehidupan Nabi SAW itu tentang seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Salam yang mana di antara hikmah besarnya adalah bagaimana seorang yang seorang Yahudi, seorang alim Yahudi yang masuk Islam ya maka hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya bisa jadi ada paus masuk Islam nanti bisa boleh jadi ya ada seorang pendeta masuk Islam boleh jadi ya jangan kita putus asa dalam hidayah yang hidayah taufik di tangan Allah tapi kita memang harus mengupayakan hidayah itu kepada orang-orang yang kita cintai jangan kita putus asa demikian pula hati yang bersih adalah sebab uh, sampainya hidayah Allah kepada hati seseorang ya hati yang bersih ini modal besar seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu hati yang ikhlas boleh jadi mungkin orang mengatakan demikian demikian tapi hati yang ikhlas ini yang bisa menimbang kebenaran Insya Allah dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya nggak bisa sampai eh, menjelang azan maghrib karena nanti maghrib mesti di masjid Karanggayang ya, pengajian lagi di sana. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan, Kirimkan donasi terbaik, anda, terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM. Murnikan akidah, menebarkan sunnah.